Masya Allah, ada dari manapun saya tidak dapat sebut bersatu persatu, tetapi ini Anda adalah umat Nabi Muhammad dan pecinta Nabi Muhammad. Yang tresno kanjeng Nabi Muhammad iku mboten enten bedane Temanggung, Paraan, Sunglu, Jogja, semua padha. Wonosobo cedak besok, Wonosobo besok pagi kita ada acara di Wonosobo. Semua sama. Insya Allah malamnya saya ada di Banjarnegara. Insya Allah kita selalu daerah kedua dan sekitarnya ini solawat dan selalu solawat. Apa yang disampaikan Bapak Kapolres tadi bahwa Jangan sampai terjadi peristiwa tanggal 8. Kulo yakin yang nikok terus no kanjeng Nabi, kenal kanjeng Nabi, tidak mungkin membuat orang lain itu repot. Bukan mungkin. Ciri tiang tersenuh kanjeng Nabi ini tempuh di kemawon, membuat masyarakat tenang, tentram dan senang. Niku umat Rasulullah. Tapi ini umat politik, umat setan juga, ya bu. Kalau umat Rasul di mana tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saat api e eh menungso, berapa manfaat yang dia keluarkan untuk yang lain itu wong sing Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk yang lain. Berarti kalau ada orang Islam yang tidak bermanfaat berarti dia tidak termasuk sing Termasuk masjid ini. Kenangan yang luar biasa bambu runcing kemerdekaan negeri bangsa ini berkat para ulama, para kiai yang berjuang dengan bambu runcing pun bisa memerdekakan negeri ini. Saiki komputer luar biasa, teknologi luar biasa, tetapi semangat untuk membela bangsa dan negara beda karo zaman biyen. Biyen setengah mati, Arab golek senjata orang Indo, bambu di Bismillahi Allahu Akbar. Keluar dari hati yang tulus, akhirnya diberi oleh Allah kemerdekaan. Kemerdekaan negeri ini bukan dikarenakan kepandaian bangsa negeri ini, bukan. Bukan dikarenakan senjata yang dimiliki negeri ini luar biasa boten. Keranten poro ulama, para pejuang-pejuang bangsa yang ikhlas untuk memerdekakan negeri dan bangsanya. Akhirnya terjadi lah saiki kabeh bengok Allahu Akbar. Tapi ora nek sing ikhlas. Ya ora dadi dadi. Engko sing demo Allahu Akbar, polisine sami Allahu liman hamidah. Lah sing siji wis karepe. Astagfirullah, ismono ngono kabeh. Wis aja ruwet-ruwet selawatan wae. Istighosah sing akeh, selawat sing akeh, manakiban sing akeh, kumpula para kiai adem Zaman ini, zaman akhir tidak ada satupun yang akan membuat ketenangan dan ketenteraman di hati seseorang kecuali kumpul karo para ulama. Ayo ngaji dhewe. Mbok buantre kaya apa, suarane apike kaya apa, cek tetep pikirane ngalor ngidul. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Jelas kata orang itu ayu lewat. Masya Allah. Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Terus ganti ayatnya. Eh. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Orang kaya ngono maksudnya. Sebaik-baik bentuk dulu orang itu orang kelamben. Ini sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu Nabi Muhammad. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang sebaik-baik bentuk adalah manusia yang mengikuti manusia yang terbaik bentuknya. Ahsanuhum khuluqa. Manusia yang la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Wilo bentuknya eh. luar biasa. Melu kono. Melu sing liyane ya ngono kuwi. Ngaji ya sing mumet. Salat tahajud Sing disuwun di peto Niat melek langsung piye cara iso bayar utang. lagi yes ya ngono terus. Cek langsung melek cara carane iso. Lah ini ini boleh bukan tidak boleh. Minta supaya lancar rezeki boleh. Minta supaya naik pangkat boleh. Minta supaya bisa bayar utang boleh. Tapi aja lali subhanallah sih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Istighfar si astaghfirullah. Rambung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rambung. Rambung kaki. Gusti. Nangono. Melek moto nawaitu wudhu tahajud ben bisa bayar utang. Paling utangnya kebayar kok carane apa ra mudeng. Are carane kuwi dijak demo gelem Dijak edan-edanan gelem. Utangnya kebayar, tapi corone ora pas. Tapi kalau dikasih awalnya dengan ala birikrillahi tatmainnul qulub, insyaallah semuanya utang lunas, kak Aisyah bayar, uripe yo ya tenang. Speaker Mas agak sedikit. Nah, nutupi speakernya. Nah, aji Dan saya kerumuh soalnya orang kerumuh Mang sekedar sekedar teman-teman teman-teman. oke tadi kumpul ulama Panjenengan kembal ulama luar biasa. Saya ini pernah ber saya di sini ini bayar utang kula kali almarhum Mbah Muhaiminan. Saya punya utang sama beliau. Bayari bisa ini. Didoakan putra beliau kusyidar insyaallah mudah-mudahan diparingi kesehatan. Sehat dohir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. utang lo insya Allah bah saya kapan-kapan kepingin ten jenengan jenengan kepingin status istilahnya kamu lo jenengan saya kepingin itu jenengan bah diguyon itu lagi di situ waktu itu ketemu di tempatnya Bapak Kiai Hilal di Solo Kauman terus ketemu juga waktu di tempatnya di Mbak Abdullah Fakih waktu itu saya ketemu beliau Subhanallah bisanya datang ke tempat ini setelah wafatnya beliau. Tapi saya yakin beliau hidup bersama kita. Sebetulnya aulia itu bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka pergi kemanapun ikut kepada anak cucunya, ikut kepada majelis-majelis. Karena roh mereka saat ini bebas. Itu nih. Dikatakan ya para wali. Itu waktu hidup dan waktu sama setelah meninggal beliau itu justru lebih nikmat setelah meninggal. Ini urip ini si enak kadang pegel, keroan, kadang si kepingin ngurusi anak, ngurusi bucu, tapi dia sudah meninggal. Rohnya itu bebas. Jadi tidak ada ikatan apa-apa, langsung kemanapun bisa. Percaya karepmu, ora karepmu. saya ini opo Ya, tapi tekani tenang ku berdiri. Lalu yo tekani lu, lho, Ini gimana? penampakan lho itu stres kumpul para wali makanya tombo ati ono limo termasuk yang paling situ kumpul para wali kumpul aulia panjenengan kempal wali wong kula niki ningali foto ini pun Hanu baharwani saya lihat ngono adem foto tak lho wongi langsung Foto Mbah Dalhar fotonya Mbah Ahmad, fotonya Mbah Anu, Mbah Sirot. Suar biasa, mandem tok seneng. Apa nih kumpul? Nek kumpul karo wali tidak mungkin mikir utang. Belas. Seorang mungkin susah, orang mungkin sumpah. mandang wajah wali, nikmat adem. Tapi harus penuh dengan husnudzon. Wandang wali, wah lah kok surbane ndek niki ngono kok saiki surbane wis apik iki ndok dikon dia. <laughs> Iki model kamahada kamahada iki taat. Mudeng kamahada. Model sudrun-sudrun ngene iki. Suudzon karo wali, suudzon karo kiai. Sidi Abdul Hasan Syadiri pernah disuudzoni kalih satu orang yang pernah lewat di depan rumah beliau. Al Imam Syadili Beliau mempunyai babi torikohnya Rabbi kata hadis. Imam Syadili. Seneng tak orang gelem susah. Makanya Imam Syadili ini torikohnya dipakai anak-anak dekat. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Lagi Imam Syadili. Waktu itu enak wong modelnya udah wong baraan wong Solo. Wong Solo gila biasanya para percayaan ngono ngunung ini. Nek paraan subhanallah temanggung Bupati ini kaya ngono, wakilnya kaya ngono. Solawatan terus. Lagi iya, luar biasa. Orang mungkin orang percaya. Kapolres dandime kaya ngono. semua iya, ganteng-ganteng kabeh. Kalau enggak mriki kira bu. Malah ketok tuwa dia aku niki kira Ada tak podot jenggote, bacot nempel. Ben ketok ketok ganteng setil. Nih, ini cerita Imam Syadili. Waktu itu ada satu orang mumet ini bilang delok Imam Syadli kok omahe kaya istana ini ya. Omah istana di luar biasa, pintu ini kemerlap kaya pintu masjid Madinah ini, Model mas-mas ngono jeneng kae. Lagi jenenge itu turun gimana, Solo ini. Oh, apa wali kok sugih wali lho. Menurut saya turun ini wali ini mesti pikir. Sebab sudrun ini akali kurang. Nek nek sing jenenge sudrun ngapunten nggih. Akali kurang. Solo ki solo, solo itu kan. Mosok wali kok sugih. Wali ki ora entuk sugih maksudnya mereka. Akhirnya oleh Imam Syadili dulu enak wong mudar mandir karena dulu omah diundang kene le. Mau apa to? Kamu ini kok mudar mandir itu. Udah apa-apa kok aja ngisin-ngisini. Jangan bohong. Kamu tadi kan nyangka wong wali kok omahe kaya ngene gede ini. Pedi dari ini. Kok ngerti ya? Wah iya. Wali ini rasa mbok sih mesti ngerti. Langsung minallah. Soalnya mempunyai kontak bluetooth langsung buka kali Allah ini. Bluetooth ini ini buka terus. Tidak pakai tutup tidak ada sinyal orang orang enak goreng gini tak kira-kira orang enak sinyale. Tapi kalau wali sinyal ke Allah itu terus terbuka. Set. Ki modele wong mau ngrasani kowe dit. Kalau enak ngono kuwi. Set enak sing ngono kuwi. Tapi ora digawe-gawe dan tidak pernah nyelek-nyelek. Tetep wong sing ngrasani didongake wali kuwi. Wali kuwi wong sing gawe lara itu tetep didongake wong niru Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu dilempari ditoit malah mendongake. Ya Allah, mereka adalah kaumku Berilah hidayah kepada mereka, berilah ampunan kepada mereka. Siapa tahu nek wong-wong kui orang mlebu Islam, anak putu nih sing mlebu Islam. Ngono lho wong Temanggung. Jadi jangan ngamukan. Allah Akbar, alam meneng wae. Wis ben diurusi polisi, ben diurusi anu. Wis enek hukume dhewe-dhewe. Wong sing kaya ngene hukume sekian tahun iki mudeng wong sik belajar. Ora orang mudeng tak kokoh. Jadi lebih bagus gitu daripada ruwet-ruwet. Engko sing rusak sapa? Awake dhewe. Engko sing keco kaco sinten? Awake dhewe. Wis ora usah mumet-mumet nyambut gawe nek awan, nek bengi ibadah sing pol. insya allah rezeki iki lancar barokah. Aja nganggur, paling ora yang ngresiki masjid. Nyapu apa pekerjaan nyapu masjid itu sapi lho. Pekerjaan saya nganggur, aja usah ngomong nganggur. Terakhir kalau misalnya dalu dikir, ngono bisa sih subhanallah subhanallah. Tapi nyambut metu. Aja berpikiran tok ning masjid ini subhanallah subhanallah. Atau tak niru Imam Syadili. Imam Syadili ya nyambut gawe. Lah mbok kira wali-wali ki nganggur. Wali ki kerja. Lah aja delok wali akhir, delok wali ki awalnya. Ya, waktu itu Imam Syadili gini, Kowe tak dudui istanaku, ben luweh ben luweh bingung Soalnya kan kowe delok saka njaba dulu delok nih. Hai kan Pak, diambilkan kendaraan ya. Biar gitu kendaraannya itu waktu itu jarang ini, kereta ini. Kereta yang terbagus semuanya lapisan emas. Gon sikil lapisan emas. Gon nutup albus itu, al jarang itu enek masih barang. Udah. Ibu nek raiso bahasa Arab bilang ngono kuwi ceritane biyen nek wong Solo nang Temanggung delalah ning nggon Temanggung ku desa paling plosok ngono. Parakan wonten itu, e. Lah delalah ditekani wong itu rada mancung. Wah, iki apit. Angger ketok mancung wis apit. Padahal durung tentu apit lho. Wah, iki apit. Delalah gandeng wong siji sebagai maklar. Gandeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing desa ki mau bar nandur bako. Tuh, والمهبب اهلا كياني اهلا كيساني كوي كا bahasa tapi اهلا اهلا Eh, sisi siji ngomong ngomong oh, kimo dale wong e rotok iya rotok los. Los setrun model lagi Akhirnya diganyang sisan karo makler kuwi. bego aja ngomong Indonesia, ngomong Jawa, ngomong bahasa Arab. Dadi ben ketok kaya Habib tenang kuwi. <laughs> Oh iya. Terus Bapak ini ada tamu dari Mekah Al-Mukarramah. Naam, naam. wala kaya nih. Kan? Naam, naam luwe maksudnya. Naam, naam. Naam. Karena mungkin bahasa Arab. Ilah delalah pato. Arab sarapan. Ya sarapan apa? Di bisi, bisi bahasa Jawa sarapan apa? Dok. Dok. Bahasa Arab itu ya, apa ya? Orang mudeng mengeluh. Yang dia maki, Alhamdulillah, Gusti. Ahlan, alhamdulillah, ahlan gitu ta. Seko senenge. Wong desa iki rata-rata kabeh wong surga kaya ngono kuwi. Wong Temanggung, wong Paraan ki wong khoyir-khoyir. Diapusi barang orang mudeng tetep husnudzan lho. Asik ta. Wong kaya ngene iki nggone surga kabeh. Wong sing kemaki-kemaki mau sing kaya anune Abdul Hasan kuwi mau entek ana sik. Akhirnya yang berbungkus, bingung, sudah. Uh, Futur. Gitu. Waduh. Apa futur? Terjemahnya gitu cuntrik Jelas iki. Delal ukuran ini limang sendi tak sekitar enter iki. Cilik kurang ajar. Itu dia kepingin sarapan. Oh, nggih, seneng sarapan. Napa? Arek ngomong doki kangelan. Min til ayam. Gitu. Bahasa Arab indok iling-iling ya. Min silitil ayam Kuih dok. Tadi bang nek kepingin Dah sesuk yang lagi-lagi. Hu, min silitil ayam, ceplok. Min silitil ayam, ceplok. Plok, min silitil ayam. Maksudnya sing metu saka silitil ayam, min silitil ayam. Pakai tasdid sih. Akhirnya, terus gayanya nggo hadis. Gimana gawa hadis? dia mentuku. Waduh, apa dong ini? Wahai manduku. Wah. kita nak. kene si Lah sing sing dia masih senang. alhamdulillah aku ketamu orang pinter hadis. Ya mantuku. Khudil jalan wa tibaru fil bahr. Apa wibadah? Loh, amin, amin, rambut amin, amin. Wahai mantuku, jupu ojo lo, tebarno nenggon laut. Bahri tenan laut. Udil jalala. Jalo imang mang jalala. Fil bahar Neng laut. Ami ah, seneng ya, luar biasa para ahli. Makanya ini ketemu orang itu tuh pinter sih. Ini orang pinter kok keblinger Enak teroris di ahlan. Ngono kan itu. Gawa bom ahlan, bahlul. Bahlul merokap. Jadi ya belajar sih sithik. Jadi mudeng enak pondok komplit tenan iki pondok kulan biasa. خذ الجلال والتبار في البحر apa inkana oh pemenai saya aku apa artinya itu apapun apa inkana waduh terakhir walaili lele lagi lah. Lagi oh, orang orang marah apa inkana lele walaili oh cerita ini tadi cuma anu pesan sponsor baik. Akhirnya Abdul Hasan Syadili, Abdul Hasan Syadili tadi, ayo melu aku. Lah wong ki serodo deg-degan ya arep bisa keliling wong anu gowo gelas. Abdul Hasan Syadili titip kelas le. Wong Solo drun tu drun, ngene drun. Gawon kelas iki aku ku nek ngelak njaluk banyu drun. Saya nanti kalau ngelak minta sama kamu tolong cekelen aja nganti utang nggih. Nggih, Mbah. Wong Solo ki pedinan tapi kemaki. Iki wong Solo ciri-cirine ngono. Eh, Temanggung jauh ngriu-ngriu, nggih. Kemake pisan delalah ora iso apa-apa ya, ditekani wong Solo. Tekani wong-wong ngono wis urusan urusane aja Akhirnya naik kereta tok tok tok tok. Iki menang ini. Keliling itu hampir satu jam. Pulang tanyai sama Abdul Hasan. Hei, Drun, apa sih buat nonton Drun? Nonton berikut dah. Wong kula mang CTV gelas niki ampun utang. Lah kulo niki wedi utang kula cekeli ngene terus Mbak. Jadi saya ini terfokus mikir ke gelas. Lah tadi mau kerajaan saya ndak kamu lihat mboten Mbah kula ningali gelas tok Mbah. <laughs> oh pantes Durun kuwi iki aku Durun. Saya ini tidak pernah melihat istana saya yang saya lihat hanya satu. Allah pemberi istana ini ngono lho jadi kowe iki mikiri aku ki untuk istana mbok kira ngapusi ngalor ngidul. Itu pemberian Allah dan saya tidak akan memikirkan itu. Seperti kamu tadi tak dudui istana, tapi orang delok istana delok gelas tok. Gara-gara wedi utang. Jadi aku ki sing tak nonton Gusti Allah tok. Mas-masan kuwi apa ya min silitil ayang kuwi, Dron. Istilahnya ngono kuwi. Waliullah itu apapun yang dimiliki dia tidak pernah takut hilang Datang dia tidak bangga, hilang pun dia tidak sakit hati, iya, wali. Makanya cinta dunia itu kerja. Kerja tapi cari yang halal. Berapa? Terima. Tapi jangan dicintai. Maksudnya menyindai. Sewaktu tidak dapat dia tidak harus sakit hati. Okay. Ini. Mari bapak-bapak ibu-ibu. Rasulullah contoh nih Di sini. Karena sudah jam 12 kurang seperempat saya akan menyampaikan kepada jamaah semuanya, sekarang ini banyak orang berhayal, akhirnya timbulnya keliru. Kakean khoyal tok, tapi orang nek sedukti deh. Menghayal ini, menghayal itu. Daripada kita menghayal sesuatu, lebih baik kita kerjakan apa yang kita miliki. Ini kalau kita sabar dengan mengerjakan itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita yang baik. Caranya bagaimana? Datangi para ulama, minta ilmu dari mereka. Pedagang bagaimana caranya dagang dengan cara Rasulullah. Pendidik bagaimana caranya mendidik menurut Rasulullah. Pemimpin rumah tangga bagaimana memimpin rumah tangga menurut Rasulullah. Belajar, belajar. Ini buatan belajar mungkin awake dhewe arep nang dijog bimang tinggal ini. Di TV itu Masya Allah. Makanya tadi tak sindir aja nonton TV. Wis nonton TV yang pengajian ngene tok lah. Liyane saja mbok tonton. Lah beripun pe mosok urip kok kaya di penjara. Lha sapa sih kamu? Orang yang tidak pernah lihat TV malah justru dia merdeka. Sing nonton TV malah mumet. Termasuk saya. Aku ini dia ini baru ketemu sing budeng Norman gitu. Lewalah mumet suge dadaan. Terus tapi situ enak berita lagi sing nonton porno. Lalu apa? TV itu setan-setan kota. Tapi lek panjenengan kepingin orang mumet, ojo nonton TV, ojo ke berita. tutupan. Lebih berarti kita tidak maju, orang sama maju, mundur terus baik. Maju. Orang tahu urusan ngono, desa Nah, lho bukan saya ini tidak nonton berita itu senangnya luar biasa. Habib dengar tidak berita, oh alhamdulillah orang gedung tak. Nah, Astagfirullah tak. Saya tahunya apa? Jajar bupati. Orang ngrungokke berita bisa jajar bupati. Lah sing ngrungokke berita orang mungkin bisa jajar mumet tiap hari. Nonton wong wedok wahyu wayu ning TV. Arep tak ambung keliru kocok. Lah serba salah lah. Delok bojo ya kurang lebih. Tak banding bandingin mbak mbak gue kita banding bandingin, ya sambungin mas. Tok, tok, tok. Itulah hayalan. Jangan suka menghayal sesuatu yang tidak mungkin akan Anda lakukan. Tetapi berusaha untuk sesuatu bisa Anda lakukan. Jahayalah. Petani macul, terus mandek sing macul, aku harap bicara nih so dadi wong sing isong garap pesawat. Ngerasa. lo sing nandu lo sing ngapik, anakmu lepok lo sekolah, sapa ngerti jadi insinyur. Ngono oh, lho. Zaman sekarang kan hayal kepingin cepet juga. lah. Ya. Seperti di TVRI kemarin saya lihat ada satu ustadz model anyar. Ada ustadz model anyar, meditasi. Apa meneh? Dua jam dapat dua ratus ribu. <laughs> Nek endor orang ratus ribu, orang jam pengen kabeh. Rasa mbok bagekke. Mulai ustad ustad kaya ngene iki berkeliaran. Mulai ulama-ulama anyar-anyar ngene iki berkeliaran. Ulama-ulama para kiai yang betul-betul mendidik justru tidak didekati. Dengan syarat bayar satu juta. Menurut ya ada sing telepon. Itu nanti di Kebumen ada ndak? Itu nanti akan ada di Temanggung, ada di mana? Tunggu Ustaz Sopo kuwi. Ojo itane dahanan to. Kepingin suke lo sing apik, nyedak Gusti Allah sing apik, kerja insyaallah sugih. Ora enak sugih karo meditasi. Dua jam dapat dua ratus ribu. <laughs> Tapi arep melu daftar sik bayar tak yuto. Meditasi di neng hotel. Aduh aduh. Ojo melu-melu. Ahli sunnah wal jamaah mempunyai cara-cara yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Turut para ulama, turut para kiai, pondok-pondok pesantren bantu supaya anak-anak yang dididik menjadi anak-anak yang maju bukan anak-anak yang pandai gunakan mengakali orang lain jam itu orang itu saya aku nak melu tapi biasa itu sih mendaftar pertama dapat potongan 200 lagi kenanya akalnya e siapa meditasi gue bisnis meditasi ya meditasi Gih, hati-hati Aja melu sing edan Kepingin cepet sugih, bantu wong orang duwe insyaallah sugih. Wong sugih kok malah kon ya, sedekah itu lho. Enak wong sing ora duwe ning pondok bantu. Enak wong sing kira-kira lara boten sakit itu bantuan. Kula sugih dhewe. Larep bantu dengan dalil minta ya Allah Gusti kula pun bantu 10.000. Nek nek boten men Ijali kula boten purun salat. Lho. Wong Solo iki ngono kuwi sudrun. Salat karep murah, salat karep munggah. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada ucapan terakhir yang perlu kita bahas. Bagaimana sekarang ini banyak orang yang selalu melihat yang lain. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, gitu tulis. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, maka sukailah apa yang kamu miliki. Udah Tenane lagi. Tak ulangi, tulisan ini. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai. Sukailah apa yang kamu miliki. Mesti aman nuri Orang mungkin padu. udah nih. Gede kafe ini. Ini ini terakhir nih. Soalnya biasanya begini-begini itu membuat orang kadang iri, dengki, asut, rakus, sombong. Akhirnya menghancurkan sana, menghancurkan sini. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai. Misal, saya tidak memiliki sepeda motor. Shogun, misal. Atau Vario. Atau ya apalah, pokoknya sepeda motor. Saya, jika kamu tidak memiliki, misalnya memiliki apa yang, saya suka sama sepeda motor, tapi saya tidak punya punyanya bicycle. Untung bicycle. tak kali lho. Bahasa Inggris ini luang coba Bicycle, bicycle. Oh, yang ngono le. Bicycle ini bahasa Inggris. Bicycle, sikil, sikil. Sukailah apa yang kamu miliki. Iki senajan bicycle, alhamdulillah aku duwe. Timbang aku ke tinggalipun gadah vario limo tapi utang banget. Kata iki mumet bendino reso turu. Tapi sikil ini paling tu ya pegel-pegel dengan sikil e tok alkentol wal kentolat gitu. Kuwi ya pegel pijeti. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, sukailah apa yang kamu miliki. Ngono wae. Jelalah kepingin dibujuk bangir. Entuke pesa. Ya sukailah. Jelalah kepingin pesek entuk bangir. Ya sukailah Kafe seneng ngono wis. Ini peparing. Kamu pasti akan hidup nikmat, akan hidup tenang. Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, sukailah apa yang kamu miliki. Kata mama Allah maqasidna Kata mama Allah maqasidna وزل منا وزل منا جميعا ببركة النور ببكة النور شافعنا جدوعنا لو علينا جدوعنا لو علينا ليل الصباح كتبت دمعنا ليل الصباح كتبت دمعنا ونورها بيننا شوف الساعة ونورها بيننا شوف الساعة كتبت الله وزل من نجمي والغار وزل من نجمي في جنة الخالد الله الله في جنة الخالد يسقينا الذي مصطفى الجمال يا جماعة الذي مصطفى كله صلوا صلوا diri saya, hadirin dan hadirat semuanya, terutama adik-adikku. Satu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau ujian ingin lulus, ingin berhasil hidup dunia dan akhirat, bakti kepada orang tua. Jangan ditinggalkan sholat lima waktu dengan baik. Sambunglah tali silaturahmi. Jadilah kita manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Insya Allah, dengan kita menjalankan hal-hal tersebut, insya Allah kita akan menghaji manusia yang sukses hidup dunia, sukses pula di akhirat. Untuk penutup kami mohon Bapak Kiai kita untuk memberi doa kepada kita. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh yang mengamankan acara ini. Dari TNI, Polri dan banser-banser kita semuanya, Satpol PP kita, semua yang ikut terlibat di dalam ini. Saya bangga dan senang bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang insya Allah akan mendapat ridha Allah dan Rasulnya Muhammad dan insya Allah kita semua akan mendapatkan kenikmatan dunia wal akhirah.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 Ya akhir doa, doa Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa beliau tadi untuk kita semua. Saya pesan untuk masyarakat kita atau jemaah yang hadir. Sudah pada pulang aja jangan berdesak-desakan. Supaya saya nyaman. Saya ini tadi nyesek. Hampir tipe bimau. Gero-gero surat kuat. Jadi tolong pulang aja. Insya Allah apa yang menjadi hajat jenengan kabul semuanya. Insya Allah. Pulanglah semuanya, jangan khawatir. Yang lagi ujian insya Allah katanya lulus. Lulus sampai naik kelas yang bekerja mudah, semua rezekinya. Insya Allah semua keluarga yang lagi masalah diselesaikan oleh Allah masalahnya. Yang sakit diberi kesehatan, kesembuhan sempurna semuanya. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.